yaitu hari Arafah dan apa yang disunahkan pada hari Lebaran. Jadi Alhamdulillah kita sudah sampai di hari Tarwiyah dan insya Allah besok kita akan mengalami dan semoga mengalami hari Arafah. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di hari Arafah. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Ma min yaumin aktsaru min allah fihi abdan min yaumi arafah fin minan nari min yaumi arafah tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah menyelamatkan atau memerdekakan seorang hambanya daripada api neraka melebihi daripada hari Arafah. Jadi kalau besok misalnya kita ditetapkan sebagai yang dimerdekakan selama-lamanya dari api neraka, maka selama-lamanya dia akan masuk dalam neraka. Nah, masalahnya kesempatan itu datangnya satu tahun sekali saja. Apakah kita termasuk? Wallahu alam. Tapi kita berharap semoga kita termasuk. Bahkan hari esok ini adalah hari yang paling menyengsarakan bagi musuh kita. Dan kita doakan semoga lebih sengsara lagi. Lebih durjana lagi. Lebih payah lagi. Eh, biar cepat matinya gitu. Jadi setiap hari Arafah itu iblis itu mengambil tanah dan menaburkan di atas kepalanya sendiri. Kesian deh, kayak orang gila gitu. Nah, jadi pemimpinnya setan itu, iblis, kalau sudah di Arafah, dia itu mengambil tanah, lalu disaburkan di atas kepala sendiri sambil mukul-mukul kepalanya. Kenapa dia berbuat semacam itu dan diikuti oleh anak buahnya, setan-setan lainnya itu? Karena pada hari ini adalah puncak dari segala kebaikan dan rahmat Allah sepanjang tahun seluruh hambanya dengan sumpahnya dan sesuai dengan orientasi kehidupan daripada setan serta kroni-kroninya untuk menjerumuskan seluruh hamba Allah seluruh umat Nabi Muhammad SAW, supaya mereka itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari pahala, jauh dari doa Allah, jauh dari naungan taufik Allah setiap hari demi hari terus mereka berusaha. Tatkala orang yang ditunjuk yang menjadi sasarannya itu tidak tidur, dia tidak tidur. Kalau dia tidur baru dia tidur. Tidak istirahat terus sepanjang tahun. Dicoba, digoda, dibisikin dengan bisikan-bisikan yang menjerumuskan semuanya. Tidak kenal lelah. Setiap satu orang dari seorang manusia diberikan mandat satu orang setan. Setiap orang itu ada setannya. Itu nggak pernah istirahat. Terus akan menjerumuskan manusia yang dibebankan kepada setan itu. Sampai hari esok ternyata sudah susah payah, sudah banyak dosa yang dilakukan, eh besok diampunkan dosanya sama Allah taala. Sehingga alangkah kecewanya alangkah hancurnya perasaannya dan sia-sia belaka apa yang mereka lakukan itu. Sehingga iblisnya itu dia mengambil tanah dan menaburkan di atas kepalanya saking senang senangnya melihat manusia itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita termasuk diampuni ya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan anugerah dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di hari Arafah yang tidak berpuasa besok maka hendaknya sisihkan dari uangnya untuk membeli makanan berikan kepada yang berpuasa. Dengan begitu dia termasuk yang memberikan makan orang yang berpuasa. Karena Nabi SAW telah bersabda, Man aftara sa'iman falahu min ajrihi la yang kusumin ujurihi syai. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan tidak berkurang sedikit pun daripada pahalanya. Jadi ternyata Allah itu maha adil. Allah yang memberikan haid. Allah yang memberikan uzur. Sehingga kita tidak bisa berpuasa esok hari. Tapi Allah pula yang menyediakan kesempatan yang lain untuk kita kerjakan. Tapi kalau sudah disediakan kesempatan-kesempatan itu disodorkan, tapi tetap juga dia tidak mau. Ah, ya memang nasibnya dia itu mungkin berkat doanya setan terkabulkan untuk dirinya. Jadi nggak dapat ampunan dia. Semoga tidak ada satu orang pun dari kita yang dikabulkan doanya setan untuk kita. Semoga semua setan itu sengsara hari esok. Semoga kepalanya botak. Semoga kepalanya itu benjol-benjol habis dipukul-pukul. Eh? Jadi kita doakan semacam itu. Dan semoga kita menyambut hari esok ini dengan lima hal. Ingat, hari esok termasuk hari yang paling mulia bahkan lebih mulia. Dari hari Idul Adha, dari hari Idul Fitri, dari hari Jumat, bahkan dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang mau tamat Walaupun ada gaul yang mengatakan hari kelahiran Nabi paling afdolnya hari. Alal itlak. Nah, jadi hari Arafah ini adalah paling afdalnya hari. Menurut jumhurul ulama. Jadi besok ini yang kita akan lewati ini adalah paling afdolnya hari. Dan masalahnya tidak datang kepada kita kecuali satu tahun sekali. Maka hendaknya kita hidupkan hari itu untuk menyambung rahmat Allah. Untuk menjaring pahala Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Dan untuk menemukan segala hal yang berkaitan dengan pemberian-pemberian Allah. Siapa tahu besok kita langsung jadi wali. Siapa tahu besok kita langsung jadi solihah. Siapa tahu besok kita langsung mendapatkan ilmu laduni. Siapa tahu besok kita sudah mendapatkan futuh. Siapa tahu besok kita sudah langsung diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, siapkan diri kalian untuk menghadapinya dengan mengasingkan diri kalian dari segala sifat yang mencegah turunnya rahmat Allah. Ingat selalu, itu menjadi standarisasi kita sebagai uh, kesatuan WWSD CPR. Wanita-wanita solihah, dalwa, calon pendamping. Nah, itu standarisasi. Jangan ada di antara kita yang durhaka pada orang tua. Jangan ada di antara kita yang durhaka pada suami. Jangan ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan ada di antara kita yang tidak saling tegur sapa dengan sesama. Jangan ada di antara kita yang mengkonsumsi narkoba maupun minuman ke keras. Nah, kalau kita tidak mempunyai sifat yang lima tadi, berarti kita sudah siap untuk mendapatkan guyuran rahmatnya Allah SWT besok hari insyaAllah. Selamat bergembira, selamat bersenang-senang, selamat berbahagia dengan rahmat serta taufik yang Allah Ta'ala esok hari dan semoga kita mendapatinya. Semoga kita mengalaminya dan semoga Allah yang kita selalu harapkan ridhonya benar-benar ridho kepada kita esok hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sumayatnu. Hari esok Allah Ta'ala itu mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada hamba-hambanya wayubahi dan merasa bangga ilal malaika kepada para malaikat fayagul dia berkata mada aroda apa yang diinginkan oleh mereka semuanya itu yang melaksanakan ibadah haji kumpul semua di Arafah yang tidak haji mereka berpuasa semua untuk Allah apa sih yang dilakukan oleh mereka Allah Allah, Allah Taala itu merasa bangga bukan bertanya tidak tahu tahu Allah Ta'ala tahu. Mereka di Arafah ingin mendapatkan haji yang mabrur. Mereka yang tidak sedang haji ingin mendapatkan dosa-dosanya diampuni. Allah tahu. Cuma maksudnya, kenapa hari ini itu mereka itu benar-benar menggunakan hari itu spesial untuk diriku? Semuanya beribadah untukku. Semuanya meninggalkan makan minumnya untukku. Semuanya berzikir. Semuanya berusaha melaksanakan segala macam kebaikan. Semuanya meninggalkan segala hal yang membuat aku murka. Sehingga hari esok ini adalah hari yang dibanggakan Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk udahkan kemuliaannya. Kemudian apa yang disunahkan untuk kita baca? Jadi sunahkan untuk kita baca seperti yang disunahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di Padang Arafah. In lam takun mislahum fatashabbahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seumpama kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, maka hendaknya menyerupai mereka. Karena menyerupai orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala akan diampuni juga. Orang yang menyerupai orang yang akan diridhoi oleh Allah Ta'ala akan diridhoi juga. Orang yang menyerupai orang-orang yang cintai Allah Ta'ala, maka akan dicintai juga. Nah, kita menyerupai. Dengan apa? Kita membaca seperti yang mereka baca. Cuma lebih-lebih lagi mereka. Ketika mereka berkumpul semuanya di padang Arafah itu luar biasa. Doa mereka dikabulkan. Rahmat Allah diguyurkan. Kemudian taufik Allah serta pembagian Allah daripada Allah memerdekakan mereka daripada neraka semuanya dibagi-bagi pada hari esok itu. Jadi sungguh beruntung mereka yang berada di padang Arafah itu. Mereka mencemur dirinya membiarkan dirinya di bawah terik matahari. Mereka membaca kalimat La ilaha illallah wa la syarikalah. Ada yang seribu, ada yang seratus, ada yang lebih. Kemudian baca salawat, baca ayat kursi dan sebagainya. Pada hari itu semuanya tujuannya satu. Hanya ingin mendapatkan rahmat Allah. Gitu. tujuan yang utama, tujuan yang pokok, tujuan yang menjadi di atas segala tujuan. Kalau sudah tujuan ini didapatkan, tidak ada yang lebih daripada itu Allah. Oleh karenanya, Buat apa kita mengharapkan ridho manusia? Karena tujuan yang utama, kenapa kita harus baik kepada orang, berakhlak yang baik kepada orang, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada para guru, menyayang kepada istri, taat kepada suami, kasih sayang kepada anak-anak, menghormati para tetangga, semuanya itu tujuan satu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Habis ridha Allah dibagi Kesempatan nah, Kesempatannya, kesempatan. Jadi bersihkan hatinya, bertobat daripada segala macam kemaksiatan yang dohir maupun yang batin, persiapkan diri kita. Rasakan bagaimana karunia Allah dibagikan pada esok hari. Nah, bagaimana caranya? Hendaknya kita itu membaca seperti yang mereka baca. Katanya, selain kita membaca doa-doa yang kemarin kita baca, La ilaha illallah, ada ayat syuhur, dan sebagainya itu, ditambah lagi. Pada hari Arafah, kita membaca La ilaha illallah daulah syarikalah, Lahul mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sebanyak berapa? Sebanyak seribu kali. Kalau bisa, kan tadi bilang seribu boleh. Kalau enggak bisa seribu, ya di bawahnya itu. Misalnya apa separuhnya? ratus, Enggak bisa separuhnya, sepersepuluhnya. Berapa? Seratus, jangan kurang dari sepersepuluh. Ya, sebelum sepuluh itu sudah sedikit kalau bisa kita membaca la ilaha illallah dari syarikalah lahul mulku hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini hadisnya tidak ada yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir tidak ada. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu e, dibaca sebanyak 100 kali atau sampai 1000 kali. Tapi lebih baik supaya kita termasuk yang memperbanyak zikir tersebut sedangkan paling banyak paling sedikitnya orang itu disebut memperbanyak itu adalah sebanyak 313. 313 tentunya nggak usah dibaca sama anak-anak bareng-bareng ya sendiri-sendiri. Yang perbanyak. Pokoknya hari esok ini dari mulai pagi selain belajar kita berzikir, terus berzikir. Tidurnya di dimajukan malam ini. Nah, kemudian diakhirkan besok malam. Nah, siang besok nggak usah tidur. Fem, setannya besok dia bergerilya supaya kamu tidur, supaya kamu malas baca zikir. Jangan mau. Emang aku mau ikut kamu, bilang. Eh, kamu sekarang hari yang sengsara dan menyengsarakan diri kamu. Sian deh loh. Nah, kasih tahu gitu. Ngomong terus, mujahadah, lawan. Jadi usahakan besok kalau ngantuk banget ya udah tidur 10 menit aja gitu. Jangan lebih dari 10 eh, kurang 10 menit ya tambah 20 menit aja. Kurang 20 menit tambah sampai setengah jam. Kurang juga sampai satu jam. Jangan lebih dari satu jam. Habis itu terus berzikir, berzikir lagi. Apalagi ini baca? Nah, hendaknya sebagaimana Ustaz katakan kemarin, kalau baca zikir itu diresapi. Jangan cuma dibaca. Resapi artinya itu. Jadi supaya keagungan dan sir rahasia dari apa yang kita baca itu benar-benar meresap dan merasuk ke dalam jiwa kita dan badan kita. Coba lihat. La ilaha illallah daulah syarikalah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Cempen baik-baik itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu adalah fungsinya yang memberikan kehidupan dan kematian. Yang memberikan kenikmatan dan kesengsaraan. Yang memberikan kebahagiaan dan kehinaan. Yang memberikan kemuliaan dan kenistaan. Itu Allah SWT yang menggerakkan semuanya. Faham? Dialah Allah, tidak ada yang lainnya. La syarikalah, tidak ada yang sekutu bagi dia. Allah, hanya Allah yang memberikan jodoh Allah. Yang memberikan nikmat hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Yang menggerakkan semua orang Allah. Yang menggerakkan guru kita Allah. Yang memberikan ilmu yang manfaat Allah. Itu artinya la ilaha illallah la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah, Allah, Allah. Ah, ingat itu. Eh, ucapkan baik-baik. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah, Allah mendengar. Wah, oh, hambaku menyebut aku. Maka Allah Ta'ala respect kepada kita. Menghadap kepada kita. Apa yang kita inginkan? Kita ingin lebih dekat lagi padanya. Maka Allah juga ingin berusaha mendekatkan kalian kepadanya. Indah bukan? Indah tidak? Nah, rasakan la ilaha illallah. Jadi usahakan bacanya itu jangan terpaksa gitu loh ya masih 10, ya masih 30. Baca terus, baca kalau lagi enak, lagi senang, baca terus tambah terus sampai seribu maksimalnya gitu. Lahul mulku hanya baginya segala macam kekuasaan dan kerajaan yang ada di bumi ini. Apa sih yang kita minta? Apa yang kita cari? Sekarang memang benar kamu ditanggung sama orang tua atau ditanggung sama guru kamu. Memang benar sekarang kamu ditanggung sama suami kamu. Ketahuilah bahwasanya mereka itu cuma simbol belaka. Cuma perantara belaka. Yang memberikan ketenangan bagi jiwa kamu itu Allah. Yang memberikan ketenangan bagi ketakutan kamu dan rasa was-was kamu itu adalah Allah. Yang memberi makan kamu itu adalah Allah. Yang memberikan kekuatan kepada suami kamu sehingga kamu bisa terayomi, teramani, dengan adanya suami kamu di samping kamu itu adalah Allah. Jadi semuanya Allah. Lahul muluk. Walaul hamad dan hanya baginya. Rasa tu, rasa syukur yang sesungguhnya itu hanya bagi Allah. Yang kita ucapkan kepada manusia itu hanya perantara saja. Sesungguhnya yang kita ucapkan itu hanya kepada Allah. Apapun kita miliki semuanya dari Allah. <laughs> Bagaimana kita tidak cinta pada Allah? Kalau kita cinta pada Allah, maka seluruhnya manusia itu akan tunduk kepada kita kalau sudah kita cinta Allah. Nah. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar itu pula cinta Allah kepada kita. Sebesar apa kepedulian kita kepada Allah, sebesar itu pula kepedulian Allah kepada kita. Sebesar apa perhatian kita kepada Allah, sebesar itu pula perhatian Allah kepada kita. Bahkan coba lihat, dari rahmatnya Allah SWT kepada kita semuanya. Dikatakan, kalau seumpama ada seorang hamba yang berusaha mendekat, kepada Allah Ta'ala, Allah akan berusaha lagi mendekat kepadanya. Kalau seumpama ada seorang hamba yang berusaha datang kepada Allah dengan merangkak, maka Allah akan jalan kepadanya. Kalau seumpama ada seorang hamba yang berusaha datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan berlari kepadanya. Bayangkan. Nah, jadi dibuka selebar-lebarnya pintu untuk kita. Semuanya punya kesempatan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya punya kesempatan. Kamu tahu kan bagaimana orang tua kita? Kasih sayang orang tua kita luar biasa. Mereka bangun malam, meminta kepada Allah supaya anaknya berhasil. Ayah kita dari mulai pagi pergi cari uang untuk membiayai kita. Ketika kita berada di rumah, bahkan mereka itu selalu makan makanan itu yang enak-enak disimpan buat kamu. Rahmatnya luar biasa untuk kita. Selalu doanya untuk kita selalu perhatiannya untuk kita itu orang tua. Rahmatnya luar biasa, apalagi Nabi Muhammad. Rahmatnya kepada umatnya luar biasa karena Nabi sendiri yang menegaskan, aku lebih cinta kepada kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian. Bahkan sampai Nabi merasakan kalau seumpama kaki kita terkena duri, maka Rasulullah juga merasakan sakitnya dalam hatinya luar biasa itu. Rasulullah selalu tidak pernah berdoa kecuali untuk kita umatnya. Rasulullah bahkan pernah berdoa supaya dia itu digantikan sebagai ganti daripada seluruh umatnya ketika mereka nanti sedang dihisap oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena takut kita ini terasa malu di depan umat-umat yang lainnya. Jadi jangan kita yang merasa malu, biarkan Nabi Muhammad yang merasa malu. Cintanya luar biasa. Ternyata yang memberikan cinta kepada orang tua, ternyata yang memberikan cinta kepada Nabi Muhammad yang begitu besarnya tidak ada duanya. Enggak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang cinta pada umatnya melebihi daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu satu rahmat saja. Satu rahmat yang diberikan oleh Allah taala kepada hambanya. Dengan satu rahmat itulah Rasulullah cinta pada umatnya. Dengan satu rahmat itulah seorang suami cinta kepada istrinya. Dengan satu rahmat itulah orang tua begitu kasih sayang kepada anak-anaknya. Masih ada 99 rahmat di sisi Allah. Bahkan pernah Sayyidina Ibrahim alaihissalam beliau itu pernah merasa dirinya itu adalah orang yang paling rahmat. Bayangkan, dia tidak mau makan. Kalau nggak ada umatnya dia tidak mau makan. Dia makan sendiri dia nggak. Dilihat dulu sampai semua orang makan baru dia makan. Rahmatnya luar biasa saya Ibrahim alaihissalam. Sehingga suatu waktu dia itu berjalan mencari orang yang mau makan bersamanya itu sampai berkilo-kilo, bermil-mil baru dia dapatkan. Timbul dalam dirinya aku ini adalah orang yang paling rahmat terhadap manusia. Ditegur oleh Allah Taala. Benar, engkau adalah zat yang paling rahmat terhadap manusia, ayo buktikan. Diangkat oleh Allah Taala, diterbangkan oleh Allah Taala, diperlihatkan kepada hamba-hambanya. Di antara yang diperlihatkan ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, Orang tuanya yang kasih sayang kepada anaknya ternyata anak itu membalas orang tuanya dengan dipukul, dihinakan, diinjak dan sebagainya. Kemudian ada orang yang berzina. Sudah berzina, hamil, setelah hamil anaknya itu lahir dibunuh juga sama ibunya. Kemudian ada orang yang membunuh dengan pembunuhan yang sadis dan sebagainya. Sehingga ketika saya Ibrahim melihat kejadian itu semuanya, ditanya oleh Allah Ta'ala, apa yang kamu inginkan? Apa yang kau inginkan kepada mereka itu? Kata Ibrahim, itu sudah kelewatan. Harusnya mereka mendapatkan balasannya setimpal. Harusnya mereka begini, begitu, dan sebagainya. Apa kata Allah Ta'ala? Itu yang kamu rasakan. Aku tidak. Aku tidak. Aku berharap. Kalau seumpama mereka itu tetap demikian, maka mungkin saja nanti mereka bertobat. Aku terima tobatnya. Nanti di akhir sebelum mereka meninggal, mereka bertobat. Aku terima tobat. Atau di dalam surbi-surbi mereka masih ada. Aku simpan di situ anak-anak mereka yang nantinya akan beriman kepadaku. Oleh karenanya aku biarkan dia. Atau mungkin karena memang aku ciptakan neraka untuk mereka. Harus ada dalam neraka itu harus ada. Oleh karenanya biarkan aku tidak akan mengazab dia sampai aku akhirkan azabku nanti di akhir. Jadi ternyata rahmatnya Allah itu luar biasa gitu. Kalau kita melihat bagaimana ya, seekor burung begitu sayangnya dia itu cari dengan susah payah. Makanan itu dicari dengan susah payah. Begitu dia dapat dia pergi ke sangkarnya. Kemudian diancur-ancurkan, dikecil-kecilkan, diberikan kepada anaknya satu-satu. Gitu. <laughs> Luar biasa. Tapi dia sendiri lupa, dia sendiri gak makan. Diutamakan anaknya. Kenapa kok bisa ada kasih sayang seperti itu? Allah yang berikan kasih sayang. Allah semua berikan kasih sayang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. ar yarhamuhumur rahmah. Jadi beruntung ya yang ada di dalam hatinya kasih sayang itu beruntung. Harus kita melihat semua ini saudaraku. Ini saudaraku, ini kakandaku, ini adindaku. Harus tebarkan rahmat dalam hati. Kalau sudah tebarkan rahmat berarti kita akan menuai rahmat juga. Allah akan rahmat kepada kita semuanya. Nah, jadi laul muluk Allah yang punya kekuasaan. Walau alhamdu Allah yang mempunyai segala macam pujian hanya kepada Allah. Syukur kita untuk Allah, pujian kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah. Oleh karenanya di dalam iftitah salat kita selalu kita katakan Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras Terus Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Katakan sesungguhnya ya Allah, solatku, ibadahku, puasaku, semuanya untukmu ya Rabb. Kehidupanku, kesenanganku, detik-detikku, spiritku, energiku, semuanya untukmu ya Rabb. Kamu katakan. Gitu. Ini waktunya untuk kita itu benar-benar menadahkan tangan kita selebar-lebarnya untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Mulai bangun malam nanti bisa. Dekatkan diri pada Allah. Paham? Kalau kita itu bermajam-majam kepada Allah nikmat tidak? Nikmat kan apalagi pada Allah. Allah yang punya cinta, Allah yang menebarkan cinta. Allah yang mempunyai belas kasih. Wa huwa arhamur rahimin, arhamur rahimin. Orang tua itu rahim. Suami itu rahim, guru itu rahim, tapi Allah arhamur rahimin. <laughs> Allah itu adalah Maha Pengasih. Kalau kamu lihat orang tua itu begitu kasih sayang, Allah lebih kasih sayang lagi. Ar-Rahman. Namanya itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini kesempatan buat kita semuanya ya, dekatkan diri kepada Allah taala. Paling nikmat, enggak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada dekat kepada Allah taala. Sampai-sampai Robi al-Adawiyah yang tadinya manusia yang bejat, manusia yang suka bermaksiat, yang jauh daripada sunnah-sunnah Nabi, yang dekat daripada pekerjaan-pekerjaan yang durjana, tapi kemudian dia bertobat, kembali kepada Allah. Sehingga apa? Dia merasakan kelezatan yang luar biasa. Kelezatan yang luar biasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sampai dia itu tidur itu nggak bisa. Ketika ditanya, kenapa kau nggak tidur? Bagaimana aku tidur? Bukankah setiap orang kekasih itu pasti dia ingin berdoa dengan kekasihnya? Allah kekasihnya, Masya Allah. Gitu. Allah kekasihnya. Allah yang dicintainya gitu. Nah, kalau sudah Allah dicintainya, itu pohon bertumbuh siapa yang bikin tumbuh pohon itu? Siapa yang mungkin pohon itu berbuah? Siapa yang memberikan sakit? Siapa yang memberikan kesembuhan? Siapa yang bisa merubah segalanya? Siapa yang menyiapkan angin ini? Semuanya Allah. <laughs> jadi kalau sudah Allah yang dijadikan kasihnya luar biasa itu. Nah, jadi biarkan kita itu tidak berbuat kecuali Allah. Allah, Allah. Jadi apa pun ya Allah aku mau tidur karena aku mempunyai fisik yang terbatas. Maka niatkan ya Allah aku ingin Tidur untuk supaya aku kuat lagi untuk mendekatkan diri padamu. Tidur karena Allah. Bangun karena Allah. Mandi karena Allah. sholat karena Allah. Semuanya karena Allah. Jadi tujuan kita cuma dua. Ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hati. Allah dalam hati. Tujuan kita hanya Allah, Nabi Muhammad. Allah, Nabi Muhammad. Siap? Jangan pedulikan semua orang yang pedulikan. Itu semua itu adalah eh, simbol-simbol uh, simbol -simbol belaka. Allah yang menggerakkan semuanya mereka marah, mereka itu berbuat begini-begini dan kepada kita, ah, ketahuilah bahwasanya Allah yang berakan itu. Allah ingin mendekatkan diri kita kepada kepadanya. Allah ingin mendekatkan diri kita kepadanya. Jadi kita itu hanya didikte. Kita itu musayyar la mukhayyar. Kita itu diatur oleh Allah taala dan seluruh aturan Allah taala itu yang terbaik. Seluruh aturan Allah itu yang terbaik. Ha, ah, makanya camkan baik la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in Wahyu Allah ala kulli syai'in Camkan baik-baik. Wahyu Allah ala kulli syai'in Allah itu terhadap segala sesuatu mampu. Apa tidak mampu. Lihat tuh langit dengan segala keindahannya itu ternyata tanpa tonggak. Enggak ada tonggaknya, enggak ada tiangnya. Kok bisa ya? Menggantung berada di atas begitu. Rapi, tidak ada yang lepas coba. Bangunan yang baru lihat, dulunya baru lihat sekarang sudah lepas. Itunya sudah lepas, ininya sudah retak dan sebagainya. Pikiran manusia. Kenapa kok langit enggak retak-retak ya? Allah yang buat. Allah yang berkehendak. Allah yang menciptakan. Allah yang membuatnya sehingga apa tidak ada sedikit pun yang merasa terkurangi. Kalau Allah yang berkehendak. Kalau Allah bisa, kalau Allah mau, maka manusia itu tidak tua-tua bisa kalau Allah mau. Kamu pernah mendengar sahabat Sa'ad bin Mu'ad atau Abi Qatadah Abi Qatada itu kalau kita lihat wajahnya, umurnya seperti 15 tahun, padahal sudah 84 tahun dia. Kenapa demikian dipegang oleh Nabi? <laughs> wajahnya dipegang oleh Nabi, berkah tangannya Nabi. Jadi begitu nyentuh kepada wajahnya, maka wajahnya tetap utuh. Nggak berubah sama sekali, terus nggak tua-tua. Sampai umur 84 tahun dilihat seperti umur 15 tahun. Herannya, rambutnya dia itu tergambarkan tangan Tangannya siapa? Tangannya Nabi Muhammad. <laughs> Rambut yang dipegang oleh Nabi Muhammad itu hitam. Selain yang dipegang oleh Nabi Muhammad yang nggak tersentuh putih. <laughs> Kenapa Nabi Muhammad simbolnya Allah? Allah. Jadi semuanya Allah yang gerakkan kita. <laughs> Kalau Allah sudah berkehendak, nah, makanya ingat camkan baik-baik hadis qudsi yang berbunyi. La yazalu yataqarrabu ilayya la yataqarrabu ilayya 'abdi hatta uhibbah. Fa idza Ahbabtuhu kutub sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsaru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in la utiyanna wa la in la uizanna <laughs> Itulah sifat daripada orang yang dikasihi oleh Allah taala. Apa itu? Kalau sudah aku jadikan dia kekasihku, maka dia menggunakan pendengaranku. Dia mendengarkan, dia melihat dengan kekuatan pandanganku. Dia menggapai dan dia itu tidak berbuat sesuatu dengan tangannya kecuali dengan kekuatanku begitu pula kakinya kalau dia meminta apa saja aku akan berikan apa pun minta aku akan berikan tanpa meminta pun aku berikan <laughs> dia akan membelanya dia akan memberikannya sebelum kita meminta itu Allah taala kalau dia itu berlindung dari apapun aku akan berikan perlindungan untuknya nah itu sifat daripada orang dicintai cintai ayo kita berusaha seribu lebih ini yang ada di depan sana ini harus jadi yang dicintai oleh Allah Taala. Mulai sekarang jangan berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Yang Allah suka kita lakukan. Semua dunia itu di tangan kita nanti. Semua hamba itu di tangan di tangan kita. Kenapa? Allah sendiri yang berkata. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hambanya, Allah manggil siapa? Mereka Jibril. Galia Jibril, ini uhibbah. Oh Wahai Jibril, ketahuilah aku ini sangat cinta kepadanya. Umumkan kepada penduduk langit. bahwasanya aku mencintai dia, cintailah dia. Masya Allah. Semoga kita termasuk semacam itu. <laughs> Kita, dikatakan Allah Ta'ala, kalau ini uhibbu. Aku sangat cintai dia. Maka sebagaimana aku cintai dia, umumkan ke penduduk langit. Supaya mereka semuanya cinta kepada orang itu. Sehingga apa? Namanya itu mungkin tidak masyur di bumi, tapi masyur di atas langit. Karena diumumkan. Ya mungkin mereka Jibril, ketahuilah bahwasanya Allah Taala cinta kepada fulan bin fulan. Maka hendaknya kalian semuanya cintai dia. Nah, tapi syaratnya berat. Untuk dicintai Allah, cintai Allah Taala berat. Harus dia itu mengikuti dengan keinginan Allah. Berat pertamanya kenapa? Hawa nafsu ada. Setan ada. Dia tidak rela kita menjadi orang dicintai oleh Allah Taala. Cintanya Allah itu terbatas hanya buat 124 ribu orang saja. Tapi masa iya sih dari sekian banyak kita nggak bisa termasuk dari 124 ribu. Insya Allah, insya Allah. Jadi 123.500 di luar, sedangkan 1.500-nya di sini, insya Allah. Siap? Nah, ayo kita berusaha semuanya. Pem, mulai nanti malam bangun malam, sahur jangan banyak-banyak makan sahurnya. Pem, nanti hawa nafsunya jadi kuat. Nah, sedikit aja sekalian diet yang gemuk gitu. Ya. Nah, udah itu puasa yang bersih hati kita. Mulai dari tengah malam nanti minta maaf semua. Kalau ada yang salah-salah minta maaf ya, minta maaf ya aku ya. Minta maaf, aku ingin besok masuk dalam e, dalam apa keadaan aku tenang, tidak ada dosa. Nah, udah itu baca la ilaha illallah syarikalah, la mulku la hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Nah, coba lihat. Wa fi kitab ad-da'wat lil mustaghfiri. Hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu Man qara'a qul wallahu ahad alf marra yawma arafah utiya masal. Nah, udah itu baca apa lagi? Baca kul wallahu ahad sebanyak seribu kali. Seribu kali sebentar, paling habisnya satu jam setengah selesai. Satu jam setengah itu kan sebentar. Ya kan? Kalau kita lihat bola itu berarti satu babak setengah. Satu jam setengah. Nggak sampai dua babak. Kalau lihat sinetron itu dua, satu sinetron setengah. Satu jam setengah itu. Masa iya sih kita lihat sinetron asik banget, nggak terasa? Kalau kita baca kelelahan untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala, terasa lama banget gitu Yang bikin terasa lama banget siapa? Setan. Nah, lawan. Besok hari keapesan dia, jangan kasih kesempatan sedikit pun. Mulai nanti malam jam 3 bangun. Nanti setannya mengatakan, "Ayo tidur, tidur." Enggak, anak nggak mau tidur. Anak nggak mau ikut kamu. Pengen bangun, paksakan. Enggak, anak mau bangun langsung ambil air basahin matanya itu. Jadi supaya nggak ngantuk. Nah, udah itu bangun, udah itu baca ngantuk kan nggak sah. Anak nggak mau ngantuk, anak berdiri aja ya, biar nggak tidur. Nah, berdiri masih ngantuk juga, berdiri dengan kaki satu gitu. Nah, nah, yang penting apa? Usir, jangan mau. Kesempatan terbatas. Dari mulai besok hari Arafah itu dari mulai terbitnya matahari besok sampai terbenam matahari. Sudah nggak ada lagi hari Arafah itu. Nah, jadi emang jangan biarkan hari-hari itu berlalu kepada kita tanpa kita melakukan sesuatu. Nah, kemudian setelah baca qul seribu kali, itu katanya Nabi Muhammad barang siapa yang pada hari Arafah membaca qul sebanyak seribu kali, maka apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah taala. Paham? Ah, mintanya bagaimana? Jangan minta macam-macam. Paham? Mintanya seperti minta oleh Wahdat, Ya Rabbi ya alimal hal ilaika. Ah, terus apa yang diminta oleh Wahdan? Satu, ridho ukadda imul hal. Ridhomu ya Rabb, aku minta ridhomu ya Rabb. Yang penting kau ridho aja kepadaku. Kalau sudah Allah ridho, semuanya gampang. Semua itu gampang. Gitu. Jangan minta macam-macam. Ya Allah minta aku biar cantik wajahnya. Cantik wajahnya dapat suami jelek gimana? Ya percuma nggak sepadan. Biarkan yang jelek sama jelek, ya cakep sama cakep ya kan. Daripada minta cakep-cakep nggak, -cakep, betulnya dapat jelek. Apa nggak mampu Allah telah merubah wajah kamu jadi yang cantik? Nah, mampu ingat kan bagaimana ceritanya itu seorang wali Allah? Nah, jadi seorang wali Allah itu karena ibadahnya yang baik, akhirnya dia dapat pemberian dari Allah. Ada tiga doa yang akan dikabulkan. Minta apa saja pasti diberi oleh Allah Taala. Masalahnya ini orang wali, wali dia baik ahlaknya, baik ibadahnya, tapi nggak pernah belajar tentang wanita. Siapa perempuan, bagaimana status perempuan, bagaimana cara menyikapi perempuan. Lupa dia kalau perempuan itu adalah sebuah fit, fitnah. Akhirnya apa? Lupa juga dia kalau dia itu pernah Nabi Muhammad SAW bersabda, syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah. Jadi kamu katakan kepada kepada suami kamu nanti, suamiku, nanti kalau kamu ingin berbuat sesuatu, musyawarah kepada aku. Apa yang aku pilih jangan diikutin. Nah, di situ ada barokah. Itu bukan aku yang ngomong, Rasulullah yang ngomong gitu loh. Nah, kenapa? Setan itu sangat senang sama aku. Nah, itu loh perempuan. Ngerti ya? Setan itu selalu menjadikan perempuan itu sebagai umpannya. Jadi kalau sudah orang soleh soleh, kalau udah nggak bakal soleh, dah dikatakan orang soleh sampai coba perempuan. Nah, kalau coba perempuan masih bisa, ah, baru itu soleh. Kalau nggak bisa, ah, makanya dikatakan min aqua. termasuk daripada umpannya setan yang paling nomor satu, yang paling mujarab itu adalah perempuan. Nah, rem, nah, ini dia lupa, wali tapi lupa. Akhirnya dia ngomong, eh masa iya sih? Aku semalam diberikan kesempatan untuk berdoa tiga doa. Pasti dikabulkan minta apa saja. Kata istrinya, oh kalau gitu minta kepada Allah supaya wajah aku cantik. Badanku seksi. Kan kamu juga yang nikmatin. ah gitu. Suaminya mikir-mikir, iya juga ya. Iya juga. Doa ada ya Allah, jadikan istriku yang jelek tuh jadi cantik. Berubah langsung jadi cantik. Putih kemerah-merahan badannya tadinya gembrot atau kurus kering jadi bagus bodinya. Dalam waktu semalam langsung berubah. Begitu saja amin, lihat langsung berubah. Kalau Ustaz Haji ya usah minta, Ustaz sudah dikasih sama Allah taala. Nah, jangan mau Kalau sama Ustaz Haji. Ustaz Haji ya berusaha terus. Berusaha doainnya, doainnya tahu, doainnya Ustaz doainnya biar bersih hati. Baik. Nah, doain biar diampuni dosa-dosa selalu. Kalau cium tangan sama ustaz itu nggak sekali, lama gitu. Apalagi yang pipis ini, wah paling lama. Nah. Akhirnya apa? Berubah beneran. Yang tadinya hitam agak agak putih sedikit kayak kamu gitu loh. Nah, akhirnya berubah jadi putih kemerah-merahan kayak Ustaz Jia gitu loh. Akhirnya apa? Udah. Begitu dia cantik, uh seneng gembira namanya perempuan. Yang tadinya jelek, lihat kaca aja nggak suka. Lihat kaca sebelumnya nggak suka, sekarang lihat kaca di bawah terus lihat kaca gitu. <laughs> Akhirnya Pak, nah itulah perempuan. Perempuan itu sifatnya ada tiga yang sama seperti Yahu. Bukan Ustadz yang ngomong, ya. Kalau marah jangan marah Ustadz, marah sama Rasulullah. Rasulullah apa itu? Yang pertama, nggak suka mensyukuri nikmat. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau seumpama kamu berbuat baik kepada istri kamu sepanjang masa. Lalu kamu berbuat salah sekalipun, sekali aja kamu berbuat salah, pasti dia akan ngomong gini. Dasar kamu tidak pernah berbuat sama sekali kebaikan pun. Nah. Ma fa'alta khairan qad kata Rasulullah. <laughs> Tapi tidak ada kotunya. Rasulullah bilang, "Ma faal khairun kotu." gitu. <laughs> Kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Hanya karena satu salah, yang lainnya semua dilupakan. Itulah sifatnya perempuan. Nah, kamu jangan jadi kayak perempuan ya dalam hal ini ya. Jadi kayak laki-laki ya. Iya, jawab iya. Jangan jangan dikasih jangan kasih selah buat setan. Nah, itu setannya itu kamu dijadikan umpan, jangan mau. Nah, terus yang kedua. Perempuan itu suka berbohong. Bohong. Fem, nah, kalau ditanya, kamu pengen kawin gak? Ah, pasti enggak saat pada lihatnya pengen gitu. Pasti dia besok, oh baca Allah deh. Oh iya, baca Allah seribu kali. Untuk apa? Ya Allah, jodohku ya Allah, cepat ya Allah. Gitu. Ah, diumumkan, tulis pengumuman besok jangan minta jodoh gitu. Oke? Okay? Nah, diam semua tuh. <laughs> Mau minta jodoh apa? Enggak minta. Hati-hati, jangan bilang enggak minta. Kalau enggak minta nanti datang jodohnya 10 tahun lagi loh. <laughs> minta apa enggak minta? <laughs> Karena saya bilang perempuan itu suka bohong. Itu. Tem, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu perempuan itu suka berkhianat. Hmm, makanya katanya Rasulullah jangan terlalu percaya kepada perempuan. Kalau ada rahasia ya nggak harus tahu. Ah, makanya kamu nanti ngomong sama suami kamu kalau ada rahasia-rahasia jangan ngomong sama aku dong. Aku kan ember gitu loh. <laughs> ya. Nah, jadi kalau perempuan itu punya rahasia, itu gatel kupingnya, gatel hidungnya, gatel matanya semuanya. Kalau nggak ngomong sama orang masih gatel. Atau lapar pun ditahan, asalkan kalau sudah ngomong sama orang baru kenyang, baru enak gitu. Nah, itu sifatnya perempuan. Jangan dalam hal ini jangan jadi kayak perempuan ya. Eh, jadilah kayak laki-laki. Jangan berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Emang kalau kamu sebarkan kepada orang, kamu dapat berapa? Persennya dapat berapa? Nah, sian dia tertipu. Nah, itu kenapa ya? Akalnya kurang, maklumlah perempuan akalnya kurang. Nah, habis berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nunggu usahanya datang, ngomong sebagai pasar. Nah, coba tipu putra, nggak ada kayak gitu, diem semua. Namanya laki-laki, sempurna akalnya jadi nggak bisa dipungkiri gitu Tapi kamu kamu katakan iya saat gimana lagi saat kan Allah yang berkehendak. Nah, selesai sudah. Nah, Allah berkehendak. Oh iya ya, kalau Allah berkehendak sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Allah berkehendak. Cuma jangan sampai kelebihan gitu loh. Nah, sampai usahanya datang masih ngomong, masih pelajaran masih ngomong. Ah, itu kelebihan tuh namanya itu. Yang kebangetan itu namanya, keblinger itu. Jangan ya, jangan. Jadi semua ada batasnya. Sudah, akhirnya sudah merasa cantik dilihat, aku cantik banget ya sekarang ya. Dilihat suaminya udah tua, kurus, kering, agak bungkuk lagi. Ya, nggak nafsu deh. Gitu. <laughs> Timbul perasaan perempuannya itu. Khianat dia. Suka bersolek. Keluar dia gini-gini, gini-gini gitu Pem, Supaya dilihat sama laki-laki. Dapat deh dua, tiga, empat. Kan senang kalau laki-laki itu ngelihat itu senang. Ada perempuan kayak begitu. Itu perempuan iblis namanya itu. Iya Ya, <laughs> kan setan itu ada dua. Ada setanul jin, ada setanul inis. Perempuan yang suka bersolek, yang pengen laki-laki ngelihat sama dia, nah itu namanya setan, gitu loh. Setan manusia. Emang nah, itu apa itu apa sih? Kamu itu bersolek itu siapa? Untuk suami sudah jauh keluar nggak usah bersolek. Apa yang bersolek? Kondangan biasa aja nggak sampai sidu sidu. Di rumah nggak pakai sidu. Sekali keluar pakai sidu sampai seperti orang habis dipukuli. <laughs> Mata yang bengkak-bengkak gitu. Nah, lihat nggak usah dia dadanya terset asik kan minimalis gitu. Ajib. Hmm. Asik enggak? Nah, lihat ke Ustaz, jangan lihat terus, lihat lihat sini hanya enggak lihat satu. Namanya sampai mulfit itu namanya. Tahu mulfit? Mengalihkan pandangan. Jadi harusnya lihat Ustaz, lihat sini terus. Udah, sekarang belajar. Lihat Ustaz, jadi biar ibadah. Em. Em, terus? Marah suaminya. Setiap pulang laki-laki ngantri di depan rumahnya. <laughs> Pengen lihat kecantikan dia. <laughs> Sudah cantik, rambutnya bagus, bodinya bagus marah suaminya kurang ajar nih istriku ini gitu. eh, akhirnya biarkan ini dia nggak sadar kalau semua itu karena aku eh sekarang sombong kepada oh, pakai nolak-nolak aku pakai meremehkan aku dia bilang Ih, kamu kamu laki-laki tua kecil ini, wah sudah habis sudah ah, habis akhirnya dia doa ya Allah ke dia anjing berubah jadi anjing betul lah hmm. <laughs> namanya juga wali Allah <laughs> dikasih kesempatan berdoa tiga k kali. Jadi anjing. Begitu jadi anjing baru nangis-nangis. Jangan suamiku masa tega sih lihat istrimu dalam keadaan seperti ini. Kan yang jelek kamu juga gitu. Sian, deh fulan istrinya anjing. Nah, kan kamu juga yang jelek gitu. Nangis-nangis. Sudah kembalikan aku ke asalnya aja. Gak usah kita tinggal lagi asalnya aja gitu. Ya udah ada kesian juga. Itulah namanya laki-laki rahmat penuh. Diminta begitu hanya. Ada, ya Doa didoakan kepada Allah Ta'ala supaya kembalikan seperti asal, habis semuanya. Doanya tiga-tiganya habis gara-gara perempuan tuh. Gitu. Nah, makanya jangan musyawarah kepada perempuan. Wah, tapi kalau untuk tahu mana yang baik nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kamu katakan pada suamimu, suamiku, kalau kamu mau mendapatkan pilihan yang terbaik, bawalah aku untuk bermusyawarah denganmu. Apa yang aku pilih jangan diikuti. Di situ ada keberkahan gitu loh. Katakan ke ya suamimu misalnya punya uang 100 juta. Bisa jadi dibelikan tanah, investasi. Bukan inventasi, investasi. Paham? Atau kasih kerja luah buat investasi akhirat kita. Kira-kira kamu pilih yang mana? Nah, kan sedih lah. perempuan suka bohong. Hmm. Pilih yang mana? Investasi nanti kalau sudah naik, saat kalau dijual dapat 200 juta, 100 juta ya bagi dua. 50 juta untuk pondok. Nah, itu kan nanti. Nanti kalau sudah ada uangnya, lain lagi sudah. Jangan 50 juta, 5 juta aja udah cukup ya gitu. Kelihatan lagi mau dikirim 5 juta, eh banyak juga masih ah, kurang lagi 500 ribu, eh, ini 500 ribu. <laughs> Nah, itu perempu perempuan. Nah, jadi makanya kalau perempuan pengen sodako, pengen sodako, iya sekarang keluarkan jangan ditunda-tunda lagi. Atau langsung diambil. Uangnya langsung serahkan. Yang dibiarkan sama kamu. Karena kamu itu mantunya setan. <laughs> iya. Perempuan itu anaknya setan. Gitu lah. Makanya kata kata Nabi katanya apa? Katanya uh, Nabi, dunia itu dengan segala isinya itu adalah anaknya setan. Kalau kamu cinta kepada dunia, kalau kamu itu senang kepada dunia, jangan salahkan kalau iblis itu selalu datang. Namanya juga mau datang ke tempat anaknya. Nah, gitu loh. Nah, makanya jadi kalau sudah kamu itu niat kok, kasihkan sama suami kamu. Jangan dilihat-lihat lagi. Kalau kelihatan lagi nanti nggak jadi. <laughs> Jadi seperti itu ya. Ingat ya, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli sebanyak 100, 315 atau 1000 Mau baca berapa kali besok? Bagus. Kan besok belajar sampai jam kedua, eh, jam ketiga saja kan? Jam ketiga baca. Ya jam ketiganya nggak ada. Libur dari awal? Libur dari awal dah? Uh, ya, ya, pokoknya kita bersenang-senang. ingat, jadi besok hari kesenangan dengan Allah kita melamar cintanya Allah besok. Hmm? Siap? Nah, kita mau cintanya Allah, nggak mau cintanya siapa-siapa, cintanya Allah, cintanya Allah. Pas yang penting cintanya Allah, ridhonya Allah. Minta pada Allah, minta nangis-nangis nanti malam itu ya Allah, anak minta ridhomu ya Allah, anak minta ridhomu, anak minta cintamu ya Allah, cintai aku ya Allah, hambamu yang selalu bermaksiat, hambamu yang selalu tidak taat kepadamu ya Allah, hambamu yang selalu mengkufuri nikmatmu, kamu nangis minta pada Allah Ta'ala. Nanti malam minta pada Allah Ta'ala, aku minta cintamu ya Allah. Apapun aku lakukan, walaupun nyawaku pun aku akan lakukan untukmu ya Allah. Kamu katakan gitu. Nah, ini kesempatan. Nah, nanti lebaran kita makan kambing senang-senang deh gitu. Nah, hari Selasa, hari Rebunya kita bazar deh, asik gitu. Nah, kita senang-senangan. Jadi senangkan perutmu hari Rebu ya. <laughs> Tapi ingat, hari Rebu itu harus banyak olahraga biar nggak tambah gemuk. Gitu. <laughs> Yang mujahadah yang ngerjakan ustaz, mujahadah itu ah eh, makan semuanya nggak apa-apa, tapi dilipat gandakan mujahadahnya gitu ya. Yang biasanya 21 kali keliling, nah sekarang jadi 63 gitu. <laughs> Biar nggak gem. Terus kemudian Sudah waktunya. Kemudian katanya Rawahu Tirmidzi wa ghairu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Afdalu du'a yaum Arafah wa afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in Camkan baik-baik ingat ya Ustaz bukan cuma menerjemahkan tapi memerintahkan kalian untuk menghayati maknanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir baik-baik biarkan merasa semuanya biarkan merasakan uh, barokah daripada zikir ini semuanya mata kita sel kita hati kita mulut kita tangan kita rambut kita semuanya biarkan merasakan Camkan baik-baik. Jadi biar punya kekuatan untuk membentengi diri kita melawan godaan. Kemudian wa fi kitab At-Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu qala Aksir aksaru ma da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma yauma Arafah fil mawqif. Nanti kita baca doa ini besok. Allahumma lakal hamdu kalladzi nagul wa khairan mimma nagul Alhamdulillah Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ayo Ustaz artikan jadi biar tambah mantap ya. Dari ya Allah, lakal hamad hanya bagimu segala macam pujian. Kalladzina qul seperti yang aku katakan. Wa khairun mimma bahkan yang lebih baik daripada aku katakan ya Allah itu semuanya untukmu ya Allah. Katakan. Jadi dari hati kita katakan gitu. Semua untukmu ya Allah. Allahumma laka solati. Kalau semua engkau melihat aku solat semuanya untukmu ya Allah. Solat sunnahku untukmu. Solat faduku untukmu. Wanusuki semua ibadahku semuanya untukmu ya Allah. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati. Matiku semuanya untukmu. Engkau berkendak aku hidup. Hidupku untukmu. Engkau berkendak aku mati. Matiku juga untukmu. Katakan seperti itu. Hilangkan semuanya. Orang tua, suami semua hilangkan. Allah, Allah. Yang penting Allah gitu. Wa ilaika ma'abi. Aku akan kembali kepadamu ya Allah. Aku nanti akan kembali kepadamu. Walaka rabbi. Hanya kepadamu. Rabbi Tuhanku, turasi segala macam kekayaanku hanya semua darimu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur, baikkan azab kubur. Kamu kalau meninggal sendirian, sendirian kamu meninggal nanti. Suami kamu begitu cinta kamu enggak tinggalkan kamu, anak kamu meninggalkan kamu sendirian kamu malam pertama di kuburan rasakan bagaimana malam pertama di kuburan. Fem, kalau kamu tidak punya cukup amal habislah kamu gitu. Fem, rasakan itu. Minta pada Allah, ya Allah untuk masih kita kesempatan hidup, minta pada Allah Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada azab kubur nanti ya Allah. Engkau yang merintahkan aku berdoa, aku berdoa sekarang kepadamu ya Allah. Aku katakan begitu. Jadi dihayati. Artinya itu dihayati. Fem sering-sering sambil baca doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil gabar wa waswasatis sadr wa syatatil amr. Dan bisikan-bisikan ada di hati ini ya Allah, bentengi aku darinya. Semuanya itu datangnya daripada setan. Bentengi diriku ya Allah. Engkau yang berkehendak. Kalau engkau berkehendak setan tidak mengganggu aku, tidak akan bisa setan itu mengganggu aku. Kalau engkau berkehendak supaya hatiku itu tenang, merasa aman, merasa mantap dalam ibadahku, maka tentunya tidak akan ada bisikan-bisikan itu ya Allah. Semuanya tangan Allah, minta kepada Allah. Wasadatil amr. Yang namanya urusan kita itu kemudian menjadi terbengkalai. Faham? Nah, maka jadikanlah semua urusanku itu mapan. Semua urusanku itu selesai sampai tuntas. yang sampai terbengkalai. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada kejahatan ini bawa oleh angin ini. Jadi kan angin ini bawa kesenangan, kebahagiaan, jangan bawa penyakit. Jangan bawa yang namanya pohon runtuh. Jangan bawa yang namanya azab. Jangan bawa yang namanya wabah. Dan lain sebagainya. Minta pada Allah Ta'ala. Wa minal adiyal mukhtara dan di antara doa yang dipilih yang juga dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada benar, perbanyak kalau bisa 100 kali. Nah, ini luar biasa doa yang simple tapi sangat luas artinya. Rabbana atina ya Allah, berikan bagiku fit dunya hasanah. Di dunia kebaikan. Kebaikan di dunia apa? Istri yang solehah. Bagi laki-laki, suami yang soleh bagi kamu nggak perlu minta jodoh, nggak perlu. Eh, eh, sudah kamu baca Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah jodoh. Ada lagi yang menafsirkan Fit hasanah itu adalah ilmu yang manfaat. Nah, kalau kita, kita dapat manfaat, ilmu kita itu akan menuntun kita. Jangan, ini haram. Ini halal, laksanakan. Ini taat, laksanakan. Nah, itu ilmu yang manfaat. Berguna untuk orang, ngasih nasihat sama orang lain. Nah, itu ilmu manfaat itu namanya. Wabil akhirah, di akhirat adalah surga. Kalau di dunia istri soliha kita minta, nanti di surga adalah suami yang eh, istri eh, bidada, bidadari bagi laki-laki, tapi bagi perempuan ya suaminya saja. Tidak ada bidadara. Gak ada bidadara laki-laki itu gak ada. Yang ada itu adalah penghuni surga dari kalangan orang yang soleh di, dun, di dunia. Jadi kalau kamu meninggal gak bersuami, ya suami kamu mereka. Kalau semua kamu bersuami, maka suami terakhir kamu siapa, ya itulah yang akan menjadi pendamping kamu nanti di surga. gitu. Nah, tapi kalau laki-laki, paling sedikitnya dia akan mendapatkan bidadari sebanyak 72 bidadari. Fem, nah, nanti doakan biar Ustaz dapatnya yang banyak gitu. Ya. Jutaan bidadari buat Ustaz gitu. Tetap tapi ustazah yang paling yang paling utama gitu loh. Nah, Nah, nanti bidadarinya Ustaz macam-macam ada yang kayak Preti Sinta, ada yang kayak kaif apa gitu. Pokoknya yang cantik-cantik, tapi jangan yang hitam negro jangan deh gitu. <laughs> tapi yang pasti nanti di surga itu semuanya itu di atas apa yang terlintas dalam ha hati. Suami kamu nanti bakal nggak seperti sekarang. Suami kamu kan hitam, jelek gitu ya. Nanti di surga ganteng kayak Nabi Isa gitu loh. Memang rambutnya panjang segini. Kemudian ada jenggotnya bersih kumisnya juga nggak ada, kelihatan tampan, gentleman gitu loh. Nah, nah yang dulunya bungkuk-bungkuk gitu ya. Nah, yang banyak jerawatnya, item-item, bibirnya doer. Nah, nanti nggak ada lagi bibirnya doer gitu loh. Sempurna. Semuanya dengan wajah Nabi Adam. Semuanya umurnya seperti Nabi Isa ketika naik ke atas 33 tahun. Dalam keadaan semaksimalnya kekuatannya, fisiknya semuanya itu dalam keadaan maksimal. Tingginya 33 zero, berarti sekitar 33 meter tingginya. Jadi lebarnya 7 meter setengah. Jadi tingginya 60 zero, lebarnya 7 zero setengah. Sekitar 7 meteran lah eh, lebarnya. Tingginya itu 30 meter ke atas. Nah, jadi nggak ada yang pendek-pendek, nggak ada semuanya sama tingginya sama gitu. Lampunya rontok-rontok nanti nggak ada lampu rontok. Gitu. Nah, yang uh, bau ketiaknya kayak lidah buaya nggak ada lagi. Nah, semuanya harum, nggak perlu pakai reks.